Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id wa muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al Asri Pekungerjo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah fatwa arkanil Islam yang merupakan Eh, kumpulan fatwa-fatwa Syekh Ibn Thimin rahimallahu taala. <clears throat> Kita masuk pada poin yang ke-90 eh, ya, tentang hukum perayaan apa yang disebut dengan Hari Ibu. Sebelumnya Hari Ibu yang ditanyakan di sini adalah Hari Ibu yang jadi budaya di barat yaitu satu perayaan yang dirayakan pada tanggal 21 Maret 21 Maret setiap tahunnya. Bentuk perayaannya adalah dengan memberikan hadiah dan ucapan selamat kepada ibu ya, yang seringkali diungkapkan dengan bunga atau lilin yang disodorkan eh, kepada di hadapan ibu. <clears throat> Demikian juga di bentuk perayaannya adalah adanya kunjungan ya, anak mengunjungi ibunya yang dikhususkan dalam rangka hal ini atau ya, telepon ya, menghubungi ibu di hari ini. <clears throat> Nah, berkenaan dengan latar belakang sebelum kita eh, lanjutkan latar belakang kenapa ada hari ibu di barat. Maka ada tiga penjelasan tentang hal ini. Eh, ada yang mengatakan bahasanya ya, pengkhususan hari ibu ini latar belakangnya adalah ilasa babin diniyin nasraniyin karena alasan keagamaan yaitu Nasrani yaitu bahasanya Isa alaihissalam punya ibu dan tidak punya bapak maka dari situ maka perlu e, pengistimewaan ibu sehingga dibuatlah hari ibu ada yang menjelaskan bahasanya wakil anasabab terbawiyun istima'iyun ada yang berpandangan bahasanya sebabnya adalah karena faktor sosial. Ladail gharab yang ada di dunia barat. Ya, maka dibuatlah hari ibu dalam rangka e, sebagai bentuk pemuliaan terhadap ibu. <clears throat> ya karena ya, di hari-hari yang lain sering melalaikan sang ibu. Kemudian ada yang ketiga mengatakan bahasanya bukanlah satu hal yang mustahil bahwasanya hari ibu itu imdidadan li'idin nisa ya, adalah perpanjangan dari uh, hari wanita alladhi khassasahu lahunnal majusu ya, ini merupakan hari wanita ini satu hal yang hari yang dibuat oleh orang-orang majusi. Lantas kemudian dibatasi, dikucutkan kepada ibu saja, karena istimewanya ibu dibandingkan wanita-wanita yang lain. Fahadahul aslu fi'idil itil um. Inilah asal muasal munculnya hari ibu di dunia barat. Nah tentang hal ini saya Ibn Thaymin memberikan jawaban Bahasanya semua id alati tukhaliful a'yada yang menyelisih id syar'i seluruhnya adalah id yang bid'ah dan baru. Dan satu hal yang tidak dikenal di masa salafus saleh. Warubama dan boleh jadi kemunculannya adalah dari non-muslim. Fayakunu kalau kemunculannya dari non-muslim, maka ada padanya di samping bid'ah, menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Id yang syar'i telah dikenal oleh kaum muslimin yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya pekanan yaitu Yaumul Jum'ah. Tidak ada dalam Islam Id selain tiga Id ini. Wakulu a'yadin dan semua Id uhdithat yang diada-adakan Selain hal itu, maka ini adalah id yang tertolak dikembalikan kepada orang yang mengadakannya. Satu hal yang batil dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini yaitu dalam syariat kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya maka dia tertolak. Radun di sini masdar bimakna ismul maf'ul. Sehingga ay mardudun alaihi. Dan eh, dalam bahasa Arab banyak kita jumpai masdar yang maknanya isim maf'ul. Contohnya khalqun bimakna makhlukun. Ya, khalqun bimakna makhlukun makhluk disebut dengan khalqun. Ya, maka di situ khalqun masdar maknanya maf'ul. Maknanya isim maf'ul. Mardudun alaihi dikembalikan kepadanya tidak diterima di sisi Allah. Dalam lafaz yang lain, siapa yang melakukan amal yang yaitu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dan ajarannya dari kami fawaradun maka dia tertolak. Wa idza tabayyana dzalika jika itu telah jelas maka tidak boleh ya tidaklah boleh fil aid aid yang disebutkan dalam teks pertanyaan wal musamma yang dinamai dengan aidul um. La yajuzu tidak boleh di hari ibu tersebut mengadakan sesuatu yang merupakan siar hari Aid. Semacam menampakkan kegembiraan dan kegembiraan, memberikan hadiah, dan semacam itu. Wajib atas orang muslim untuk merasa mulia dengan agamanya, merasa bangga dengan agamanya. Wa yaqtasira dan dalam dia mencukupkan diri dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama yang mulia ini, yaitu agama yang Allah ridai untuk hamba-hambanya tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Walat yang bagi muslim dan satu hal yang patut bagi seorang muslim untuk tidak menjadi orang yang imma'atan. Orang yang latah mengikuti semua orang yang paling keras teriakannya. Bal yang bagi namun sepatutnya ayu kawin adalah dia membentuk kepribadiannya sesuai dengan tuntutan syariat Allah Ta'ala. Sehingga seorang muslim itu selayaknya diikuti oleh orang kafir, bukan malah mengikuti orang kafir. Dia menjadi teladan dan bukan ya, orang yang meladani. Karena syariat Allah Alhamdulillah adalah sempurna dari semua sisi sebagaimana firman Allah Ta'ala Al-yawma akmatu dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agamaku, agama kalian. Wa raditu al Islam Madinah itu kalimat berita maknanya bentuknya kalimat berita namun maknanya kalimat perintah. Al-khabar makna al-insya bahasa Arabnya. Yang artinya adalah ridalah kalian terhadap Islam. Tidaklah kalian ridha dengan Islam, merasa puas, cukup dengan ajaran dengan Islam. E, wal um dan ibu memang ahakuman terlalu berhak lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan cuma sehari saja dalam setahun. Ya, ibu terlalu mulia jika cuma mendapatkan penghormatan sehari dalam setahun. Karena ibu itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh anak, wajib atas anak untuk memperhatikannya. Dan perhatian dengan ibu, dengan taat kepada ibu asalkan itu bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sepanjang waktu dan di semua tempat, bukan hanya sehari saja dalam setahun. Dan masih tentang pembahasan Aid adalah poin selanjutnya tentang hukum mengadakan Aidul Milad, Aidul Milad, ulang tahun ya, untuk anak atau ulang tahun pernikahan. ada ulang tahun pernikahan, ada yang perak, ada yang emas. Nah ya, 50 tahun maka emas, ya, 25 tahun perak. Nah. Maka jawaban eh, Sayyid Muthaymin rahimallahu taala dalam Islam tidak ada Aid selain hari Jumat sebagai Aid pekanan dan tanggal 1 dari bulan Syawal sebagai Idul Fitri setelah berbuka dari puasa Ramadan tanggal 10 bulan Dzulhijjah Idul Adha Waqad sama dan bisa dinamai juga hari Arafah sebagai Id untuk eh, orang-orang yang wukuf di Arafah. Dan hari-hari tasrik juga bisa disebut dengan hari-hari Id tabaan mengikuti Idul Adha. Adapun Id, Idul Milad, Ayatul Milad, Id Milad alias ulang tahun untuk seseorang atau anaknya atau dalam rangka pernikahan dan semacam itu fakuluha ghairu masru'atin maka seluruhnya tidaklah dituntunkan kemudian beliau mengatakan e, kalimat yang perlu kita telaah lebih dalam wahia lil bid'ati aqrabu minal ibahati dan dia itu lebih dekat kepada bid'ah daripada kepada hukum mubah. Nah kata-kata akrab yang beliau sampaikan itu mengisyaratkan bahasanya beliau mengakui ada unsur untuk memubahkan dan ada unsur untuk melarang dengan alasan kalau itu bid'ah. Nah, maka dalam perkara ini ada dua unsur yang tarik menarik. Ya, ada sisi pertimbangan yang kalau pakai pertimbangan ini maka dia mubah dan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang menyebabkan ini selayaknya dinilai sebagai satu hal yang bid'ah dan beliau katakan dari tarik menarik tersebut dia lebih dekat kepada ya, dalam pandangan beliau lebih dekat kepada ya, bid'ah daripada kepada hukum mubah. Ya, ten, eh, eh berkenaan dengan aid, maka tentu aid itu diambil dari kata-kata ada yaudu yang artinya kembali. Ini ya, ada eh, ada eh, ada perselisihan tentang akar kata aid. Pendapat yang pertama mengatakan aid itu dari ada ya'udu. Artinya kembali. Ya, ka'annahum adu ilaihi karena manusia secara periodik kembali menjumpainya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya id itu diambil dari kata-kata adah, kebiasaan. Dari sudut pandang ini, kenapa hari raya itu disebut Aid? Li'annahum iktaduhu. Karena manusia terbiasa dengannya. Dan kata-kata id itu ada dalam Al-Quran namun cuma ada dalam satu ayat dalam Al-Quran. Kata-kata id itu kita jumpai dalam Al-Quran di satu ayat di, di Al-Quran itu di surat Al-Ma'idah ayat 114. Ini. Kala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takulana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka Isa ibnu Maryam mengatakan, Ya Allah, wahai Rabb kami, turunkanlah jamuan untuk kami dari langit. takullah na'idan. Dan hari itu akan kami jadikan aid. Di awalina wa akhirina untuk kami wa mink dan tuh ayat darimu. Ya, sedangkan aid secara istilah maka di antara uh, yang biasa dikutip tentang pengertian aid secara istilah adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di surat al Mustaqim. Beliau mengatakan aid adalah nama lima ya'udu minal istima' adalah nama untuk sesuatu yang periodik minal istima dan di sana ada acara kumpul-kumpul ala wajahin mu'tadin a'idin dalam bentuk yang telah terbiasa dan dia secara periodik kembali datang a'idin secara periodik boleh jadi periodik ini tahunan, boleh jadi pekanan, boleh jadi bulanan atau semacam itu. Ini definisi dari Ibn Taimiyah. Kemudian beliau jelaskan, maka Eid itu mengandung sejumlah unsur, diantaranya adalah hari yang secara periodik datang, sebagaimana kita jumpai, Yaumul Fitri, Yaumul Jum'ah, dan unsur yang lain adalah istima'un ada acara kumpul-kumpul. Ada acara kumpul-kumpul. Unsur pertama periodik, unsur yang kedua kumpul-kumpul. Kemudian yang kedua, yang ketiga a'malun tatba'u dzalika ada aktivitas yang mengiringi yang mengiringi hal tersebut min ibadatin wal adiyat boleh jadi ritual dan boleh jadi ya, ritual ibadah boleh jadi ya, perkara adah dan boleh jadi kumpul-kumpul tadi yakhtasu al-aid bimakanin bi'ainihi acara kumpul-kumpul tadi khusus pada tempat tertentu dan boleh jadi tidak khusus pada tempat tertentu kullu hadil umuri qad ma'idan semua ini bisa disebut dengan aid Maka bisa jadi Eid itu cuma sekedar zaman saja. Sebagaimana sabda Nabi tentang hari Jumat. Inna hadha yaumun ini hari Jumat adalah hari yang Allah jadikan Eid bagi kaum muslimin. Dan bisa saja yang disebut Eid itu adalah acara kumpul-kumpul plus aktivitas saat kumpul-kumpul. Ibn Abbas mengatakan saya menyaksikan Aid bersama Nabi. Ya, ya maksud Aid di sini artinya acak kumpul-kumpul sholat Aid dan aktivitas yang dilakukan ketika itu. Dan terkadang sebutan Aid disebut ditujukan untuk tempatnya. La tatakhidu qabri aidan. Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai Aid. Dan terkadang yang keempat, terkadang kata-kata id itu nama yang ditujukan untuk majmu'il yaum. Gabungan antara hari dan aktivitas di hari itu. Wawal ghalib, inilah yang paling sering. Nah, kenapa Aid itu disebut Aid? Ya, kenapa ya, itu disebut Aid? Apa hubungan antara Aid dengan makna dasarnya yang salah satunya adalah kembali? Maka ada yang mengatakan litakaruhi kula amin. Karena dia berulang-ulang kembali datang setiap tahunnya atau Eh, setiap periodisasinya periodenya ada yang mengatakan la'idis sururi bi'audihi karena kembalinya muncul rasa gembira bi'audi dengan datangnya dengan kembali datangnya hari tersebut ada yang menjelaskan hubungannya kenapa hari raya itu disebut Aid roti awa awaidillahi. Karena banyaknya aid dari Allah. Aid itu anugerah. Banyaknya aid dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya pada hari itu. Maka ada tiga penjelasan tentang kenapa hari raya itu disebut aid. Ya, dua penjelasan yang pertama mengkaitkannya dengan Ait itu dengan kata-kata ada ya'udu yang artinya kembali. Boleh jadi semata-mata karena dia kembali berulang secara periodik. Boleh jadi karena kembali membawa kegembiraan. Sedangkan penjelasan yang ketiga mengkaitkan aid dengan kata-kata a idun yang artinya karunia. Maka aid itu disebut aid karena banyaknya awaid, karena banyaknya aid, pemberian, bonus ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Nah, kemudian di uh, buku yang saya bacakan ya, yang judulnya Al-Ayat wa Atharuha 'alal Muslimin dan e, penulis membuat kesimpulan tentang definisi Aid. Dan penulis membuat kesimpulan tentang definisi Aid, saya bacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka kullu istima'in amin yuhdisuhu an-nasu au dunahu fi zamanin muayyanin au makanin muayyanin au huma ma'an fa innahu yakunu aidan maka setelah beliau bawakan perkataan Mutemia tentang di Iktidak Siratal Mustaqim maka penulis buku ini membuat kesimpulan tentang definisi Aid yaitu semua acara kumpul-kumpul yang bersifat am, bersifat umum, bersifat besar-besaran yang diadakan oleh manusia atau orang terbiasa melakukannya fi zamanin muayyanin di waktu tertentu berarti eh, atau tempat tertentu atau dua-duanya fa innahu yakunu idan maka itu yang disebut dengan id maka di sana ada uh, maka ada dua unsur pokok ya kesimpulannya ada dua unsur pokok untuk yang disebut dengan id ya. Pertama adalah istimewa am adalah acara kumpul yang bersifat ramai melibatkan banyak orang. Hmm. Melibatkan banyak orang. Kemudian itu periodik. Ya, itu bersifat periodik. Dan boleh jadi dikaitkan dengan tempat tertentu, kumpul di tempat tertentu dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, dan itu rutin dan periodik. Itu definisi yang disimpulkan oleh penulis al ayat buku al ayat wa Aftaruha Alil Muslimin. Mengambil dari Eh, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Iktidak Surat Al-Mustaqim. Karena tadi uh, Ibn Taimiyah mengatakan Aid itu mengandung sejumlah unsur hari, kemudian kumpul-kumpul, kemudian aktivitas saat kumpul-kumpul tersebut. Ada tiga unsur Aid. Nah mencari teori tentang masalah id ini jika kita uh, bawa ke penjelasan yang tadi kita baca ini menimbulkan problem ini menimbulkan problem misalnya uh, ulang tahun itu disebut Idul Milad dianggap sebagai Id dibahas dalam konteks Id ya, Padahal dari definisi dia tidak memenuhi unsur yang pertama. Ijtima'un amun. Acara kumpul-kumpul melibatkan banyak orang. Ini melibatkan banyak orang. Dan ini tidak melibatkan banyak orang. Paling melibatkan eh, ya, beberapa gelintir orang, 10-20 orang maka unsur yang eh, unsur definisi aid yang disampaikan dan disimpulkan oleh penulis al-ayat wa atharuha 'alal muslimin eh, itu enggak enggak masuk untuk ayatul milad. Karena, karena ulang tahun karena itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. enggak kemudian bareng serempak, nah, kemudian di semua titik kemudian ada ini, ada. <clears throat> maka istimewaun am eh, itu tidak masuk. Lain halnya mungkin Idul Um, hari ibu yang uh, kemudian aktivitas Id, acara kegiatan Id itu melibatkan uh, banyak orang. Demikian juga tadi Id bimunasabati zawaj. Tuh. kalau kita bawa ke teori masalah aid, ini, ini fatwa, kita bawa ke kan harus kan eh, ada teori yang mendasarinya. Ini tidak masuk. Karena ini tidak ada di sana istima'un am. Ini. Bahkan mungkin kalau Idul Om dengan pengertian yang tadi kita sampaikan uh, eh, Mbak bacanya di Aidul Om yang dipraktekkan ada kirim hadiah, bunga dan seterusnya, maka tidak ada di sana istimewa am. Kumpul yang bersifat melibatkan banyak orang. Ini. Oleh karena itu wallahu a'lam eh, eh yang lebih dekat dengan eh, fatwa yang kita baca tadi dari Syekh Muzaimin tentang masalah Aid itu adalah definisi Aid yang disampaikan oleh uh, Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. <clears throat> Lebih dekat kalau pada teori uh, eh, Aid yang dibawakan oleh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Aid yang kemudian oleh sebagian oleh ulama itu kemudian diharamkan manakala itu tidak ada tuntunannya adalah mengkhususkan hari tertentu mengkhususkan hari tertentu eh, karena anggapan istimewanya hari tersebut Ya, mengkhususkan hari tertentu karena dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan karena dianggap istimewanya hari itu. Padahal ternyata syariat dan e, itu aid. Sehingga aid yang terlarang nanti e, ada tambahan padahal ternyata syariat tidak mengistimewakan hari tersebut. Nah kalau pakai definisi ini ya, maka Idul Om ya, yang di barat itu tanggal 21 Maret ya, kalau hari Ibu tempat kita tanggal berapa? Hah? 22 Desember kan ya. Uh, ya, atau kemudian idul Milad atau idul Zawad. ah, itu nanti bisa masuk. Nanti sinkron dengan Eh, dengan dengan didatakan praktek dari kita lihat dari praktek ulama uh, semacam Sayyid Muhammad rahimallahu taala di dua fatwa yang tadi telah kita bacakan. Itu pas. Jadi kalau dari teori pengertian aid yang dibawakan di buku ayat wasaruha alal muslimin meskipun buku ini juga membahas idul milad dan itu dianggap id namun itu tidak sinkron dengan teori tentang apa itu aid. Namun yang jadi problem uh, eh, sampai saat ini saya belum tahu siapa yang mendului Abdul Aziz Qais dalam definisi ini. Kalau definisi yang tadi kita bacakan di buku Al-Ayat wa Atharuha Alal Muslimin ini pendahulunya adalah Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Lah, mengatakan ada unsur istima, ada unsur periodik, itu. Tidak ada pendahulunya. Sedangkan kalau Abdul Aziz definisi it Abdul Aziz Arais, ah ini ya, ya sampai saat ini saya belum tahu pendahulunya. Meskipun secara eh, kalau dibawa kepada dataran praktek fatwa-fatwa para ulama itu definisi yang paling sinkron ya yang paling matching ya dengan uh, praktek ulama dalam hal ini fatwa-fatwa beliau-beliau. Meskipun kalau Abdul Aziz Rais sendiri dan mengatakan bahasanya aid dengan definisi ini maka aid itu ada dua macam. Ada aid ya, yang statusnya adalah ibadah dan ada aid yang statusnya al-adah. Ini. Ada aid yang statusnya ibadah dan ada aid yang statusnya adah. Non ibadah. Nah, aid yang statusnya ibadah maka dia terlarang karena dua hal. Aid baru yang itu motivasinya adalah motivasi orang mengadakannya. Motivasinya adalah motivasi ibadah ya, bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun itu ternyata id baru tidak ada dalam Islam maka terlarang karena dua alasan. Alasan yang pertama itu adalah bid'ah karena mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Kemudian yang kedua karena itu id baru. Maka id baru bisa jadi illah. Id baru, idun jadid fil Islam itu bisa jadi illah Eh, dilarangnya hal tersebut. Sedangkan jika aid tersebut adalah ya, jika aid tersebut adalah aid ada. Aidnya itu adalah ya, tidak ada di sana maksud takarub ilallah. Aidnya adalah aid ada. Maka terlarang bukan karena bid'ah. Karena tidak ada unsur takarub ilallah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur itu. Ya. Sehingga terlarang karena faktor yang kedua. Hada aitun jadidun fil Islam. Itu eh, itu teori aid, ya, pembahasan aid dari yang, yang disampaikan oleh Abdul Aziz Ar-Rais. Nah kalau kemudian rincian permasalahan Aid yang tadi e, dibawakan oleh Abdul Aziz Arais tadi kita baca, kita bawa dan kita pakai untuk membaca fatwanya Syekh Ibnu maka ada beberapa hal yang tidak sinkron. Ya, secara mutlak beliau mengatakan e, Syekh melarang Aid Aidul Om hari ibu dengan dua alasan. Yang pertama ini adalah bid'ah, alasan yang kedua ada padanya tasabuh dengan non-muslim. Nah ini ini kalau kalau dengan teori dari Abdullah Aziz Arais melarang Idul Om itu cuma dengan satu ilah dengan satu alasan yang bisa dipakai yaitu ini adalah ini Idun dun fil Islam. Untuk disebut bid'ah nggak cocok. Karena orang melakukannya tidak uh, ya, tidak ada unsur cari ganjaran dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal tersebut. Demikian juga Idul Milad, ulang tahun serta Id bimunasabati Zawat itu juga tidak bisa tidak masuk kalau di dikategorikan dalam bid'ah karena tidak ada unsur takarub untuk disebut bid'ah harus syar'an harus ada unsur takarub ilallah cari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tidak masuk. Ini tidak tidak masuk. Ya, maka ilahnya harusnya ya li'anna hadza aidun jadidun fil Islam. Ini adalah mengada-adakan ayat yang baru dalam Islam yang tidak ada ya, ajarannya. Yaitu eh, ya, sedikit gambaran seputar masalah id. Kemudian selanjutnya ada seorang yang tinggal di satu rumah, lalu dia terkena sejumlah penyakit dan banyak musibah, yang ini menjadikan dia merasa sial. Dia dan keluarganya merasa sial dengan rumah ini, dengan tinggal di rumah ini. Bolehkah baginya meninggalkan rumah tersebut dengan alasan di atas? Maka jabat Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala Rubama boleh jadi sebagian rumah, sebagian kendaraan, bahkan sebagian wanita, sebagian istri itu menjadi mas'uman. Ya, itu adalah mendatangkan kesialan atau jadi sebab sial. Ya, Ya ya yaj'alullah bi hikmatihi yang Allah letakkan dengan hikmahnya akan muncul kesialan ma'a musahabatihi ketika orang itu ya, berinteraksi dengannya <clears throat> dan sial di sini imdororon boleh jadi bentuknya adalah bahaya ya, yang menimpa atau hilangnya manfaat atau semacam itu. Berdasarkan hal ini tidaklah mengapa menjual rumah tersebut dan berpindah kepada rumah yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan di rumah selanjutnya, rumah yang lain, ya, rumah gantinya. Terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, asukmu sial itu ada dalam tiga perkara rumah kemudian ya, pasangan hidup istri wal faras atau kuda yaitu kendaraan maka sebagian kendaraan ada padanya kesialan sebagian istri ada padanya kesialan dan sebagian rumah ada padanya kesialan faidha ra'al insanu dzalika maka jika seorang itu melihat hal tersebut maka sadarilah kalau itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala takdir Allah Azza wa Jalla dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mentakdirkan hal tersebut. Lian takil supaya orang itu berpindah ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Dan hal yang kedua yang patut disadari, ya, disadarilah bahasanya ya, berarti kendaraan tersebut atau rumah tersebut tidak cocok untuk dirinya dan belum dan belum tentu tidak cocok untuk orang lain. Belum tentu tidak cocok untuk orang lain. Untuk orang lain cocok-cocok saja. Tapi untuk dia tidak cocok. Untuk dia tidak cocok. Ya, maka itu bukanlah satu hal yang paten e, melekat pada benda tadi. Bukan satu hal yang paten melekat pada benda tadi, pada benda rumahnya atau pada benda kendaraannya bukan. Ya, ya mirip-mirip ya, kalau di dunia pesantren ya sebagian santri itu membeling nakal di satu pesantren ya, ketika dikeluarkan pindah ke tempat yang lain jadi anak baik-baik di sana. Memang nggak cocok di situ. Ya. Ya, tidak cocok di situ, namun sangat cocok di tempat yang lain. Di sana dia Eh, bisa jadi anak yang baik, membanggakan dan seterusnya. Di sini ya, bikin uh, jadi troublemaker, jadi ya, biang kerok dan seterusnya. Namun ketika dipindahkan, ya, ya dipindahkan ternyata dia bisa jadi anak baik di tempat yang lain. Kemudian uh, selanjutnya adalah tentang tawasul. Ini adalah satu pertanyaan penting kami ingin memberikan jawaban panjang lebar tentang masalah ini. Kami katakan, tawasul secara bahasa adalah masdar dari kata-kata tawassala ya tawassalu. Artinya menjadikan sarana yang mengantarkan kepada maksud. Fa'asluhu maka ya, makna asal dari tawasul adalah tualabul wusuli. Ya, berupaya untuk sampai kepada tujuan tertentu yang diinginkan dan dimaksudkan. Tawasul terbagi menjadi dua macam. Ismun sahihun, tawasul yang benar. Yaitu tawasul dengan sarana yang benar yang mengantarkan kepada apa yang diinginkan. Dan tawasul ini ala anwa'in ada beberapa macam. Akan kami sebutkan sebagian darinya. Macam yang pertama adalah tawasul dalam doa dengan menyebutkan nama Allah dan tawasul dalam doa itu ada dua macam. Yang pertama, e, tawasul dengan menyebutkan nama Allah itu ada dua macam. Boleh jadi dengan cara general, global. Dalilnya e, dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu berkenaan dengan doa ulhami wal ghami. Doa orang yang susah dan galau. Maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan Allahumma ini abaduka ibnu abadika ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka Ya Allah sini aku adalah hambamu ya, ha, e, anak dari hamba laki-lakimu anak dari hamba perempuanmu ubun-ubunku ada di tanganmu berlaku padaku hukummu adil pada diriku keputusanmu As'aluka aku mohon ya Allah dengan semua nama. Hualaka yang memang itu namamu yang engkau namakan dirimu dengannya. Nah ini mahalus syahidnya. Maka dia tawasul dengan ya Allah aku meminta kepadamu dengan semua nama. Yang engkau namai dirimu dengannya atau engkau turunkan nama tersebut dalam kitabmu atau engkau ajarkan pada salah satu min khalqika dari hambamu. Nah, tadi kita sampaikan khalqi di sini masdar maknanya maf'ul. Khalqun dan di situ maknanya makhlukun. Atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ini kalimat tawasulnya setelah itu baru permohonannya. Anta ja'alal Qur'ana rabbi'a qalbi. Ya Allah jadikanlah Al-Quran itu musim semi bagi hatiku. Dan seterusnya. Fahuna maka di sini terdapat tawasul dengan nama Allah dengan kalimat global. Aku mohon kepadamu dengan semua nama ya bagimu yang kau namai dirimu dengannya. <clears throat> Kemudian yang kedua, tawalsu dengan nama Allah namun ala sabilul khusus dalam bentuk spesifik. Ya, ya, e, e, bentuknya adalah seorang tawasul dengan nama tertentu karena kebutuhan tertentu yang cocok dengan nama itu. Dalilnya dari Abu Bakar radhiallahu anhu ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doaan Taubih satu doa yang akan beliau baca akan rajin beliau baca fi solatih dalam satu, salah satu lafadz Sahih Muslim fi solatih wa fi baitihi ada ufi solati wa fi baiti ada ufi solati wa baiti Nabi ajarkanlah aku doa yang akan eh, rajin aku baca dalam salatku wa fi baiti dan ketika aku di rumah. Maka kalimat doa ini dianjurkan untuk dibaca dalam salat. Demikian juga dianjurkan untuk dibaca banyak-banyak dibaca ketika seorang itu di rumah. Ketika dia e, berada di rumahnya. Yaitu Nabi katakan ya ucapkanlah Allahumma ini dalam tu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Farfir li marfiratan min indika, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, warhamni, sayanglah aku. Tawasulnya, innaka antal ghafur rahim. Sehingga engkau, dat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Maka di sini ada permintaan marfiro dan rahmah, kemudian tawasul kepada Allah dengan dua nama yang cocok untuk cocok dengan apa yang diminta, yaitu nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Dan dua jenis tawasul ini dakhilun termasuk dalam firman Allah Ta'ala walilail asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah maka adalah kalian berdoa dengannya. Fa'inat doa karena doa dalam Al-A'raf ayat 180 mencakup dua jenis doa. Doa ul masalah, doa permohonan. Contohnya adalah dengan uh, dua jenis tawasul di atas. Wa doa ul ibadah dan doa ibadah. Beribadah kepada Allah dengannya. Maka menyadari bahasanya Allah itu sami' maka beribadah kepada Allah dengannya dengan menjaga lisan untuk tidak bertutur kata yang didengar oleh Allah dan itu tutur kata yang jelek dan seterusnya. Kemudian tawasul yang masuk yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan sifatnya. Dan tawasul ini sama dengan tawasul dengan nama ada dua macam. Pertama dalam bentuk global. Ya, contohnya kalimat Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang mulia. Bla bla bla minta ini dan itu. Kemudian ada sebutkan apa yang Anda minta. Kemudian yang kedua adalah khasan dengan sifat yang spesifik. Semisal Anda tawasul kepada Allah dengan sifat tertentu yang khusus untuk permintaan tertentu. Contohnya dalilnya ada dari hadis. Ini ada ya, di hadis yang diatkan oleh Nasai. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta al hayata khairan li. Ya Allah dengan ilmumu, pengetahuanmu tentang masa depan. Ya Allah, engkau punya sifat tahu masa depan. Dan engkau punya sifat kudratika alal khalqi. Ya, kuasa atas makhluk. Maka ya Allah, berikanlah aku umur panjang. Jika engkau tahu di masa depan bahasanya umur panjang itulah yang lebih baik untukku. Watawafani dan segera matikan aku. Ida alim tak jika engkau mengetahui dan engkau mengetahui berdasarkan ilmu gaibmu ya, bahasanya al wafata khairan li cepat mati itulah yang terbaik untukku. <clears throat> Maka di sini kita jumpai tawasul dengan sifat, tidak tawasul dengan nama, namun tawasul dengan sifat. Bi ilmika al ghaib wa bi kudratika al-khalq. al khalq ya, yaitu al-ilm dan al-qudrah. Dan ini adalah memang dua sifat yang sangat ya, munas, munasibani, sangat cocok dengan apa yang diminta. Wamindalika dan diantaranya juga bisa dengan tawasul dengan sifat fi'liyahnya Allah. Contohnya ya Allah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, ya, sanjunglah Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kama solaita eh, yang benar, kama di sini terjemahnya bukan seperti, namun terjemahnya adalah ataklil. Ya, kafnya ini bukan litashbih, namun lita'lil. Kama yang di sini artinya karena. Artinya karena. Karena engkau telah memuji Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Karena engkau telah memuji Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maka di sini ada tawasul dengan sifat fi'liyah. Ya Allah, karena engkau telah sebagaimana atau karena engkau telah memuji Ibrahim, ah, ini perbuatan Allah. Memuji Ibrahim dan keluarga Ibrahim, oleh karena itu, pujilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Contoh tawasul dengan sifat fi'liyah ada di doa kunut. Allahumma dini fiman hadait. Allahumma dini fiman hadait. Ya Allah sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau telah beri petunjuk. Karena engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Maka ya Allah berikanlah aku petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah tawasul kepada Allah dengan iman kepada Allah, iman dengan Rasulnya. Contohnya ucapan, Ya Allah aku, sungguh aku beriman kepadamu dan Rasulmu, maka ampunlah aku atau berikan taufik kepada aku. Contoh kalimat doa yang lain, Ya Allah, dengan sebab imanku kepadamu dan Rasulmu, aku minta bla bla bla demikian dan demikian. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran. Ya. Yaitu tepatnya mahalu syahidnya. Rabbana inana sami'na munadiya lil iman. An aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya, Rabbana wahai Rabb kami, kami telah mendengar seorang Rasul yang mengajak kami untuk beriman. Dia mengatakan, berimalah kalian kepada Rabb kalian, fa'amanna dan ya Allah kami telah merespon ajaan Rasulmu. Kami telah beriman. Oleh karena itu, Rabbana wahai Rabb kami, farfir lana dunubana. Ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Maka di sini kita jumpai e, tawasul kepada Allah dengan iman kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Yukafir an musayyad dan menutupi kesalahan-kesalahan. Waitafahum ma'al abrar dan diwafatkan bersama orang-orang yang bertakwa. Maka fa'aman ya Allah kami telah beriman, kami telah merespon seruan Rasulmu. Oleh karena itu ampunlah dosa-dosa kami. Yang ini nanti dibuat kesimpulan e, lebih general. Ini contoh tawasul dengan amal soleh. Tawasul kepada Allah dalam doa dengan amal soleh. Karena beriman kepada Allah adalah eh, bentuk amal soleh dalam hal ini. Atau kalau di sini dikhususkan. Ya, kalau di sini kemudian dibuat pembagian yang keempat. Dimunculkan pembagian yang keempat. Meskipun sebenarnya Eh, nau salis itu ya dalil di antara dalil tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang keempat, tawasul masuk yang keempat adalah tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Dalilnya kisah tiga orang yang bertempat di gua untuk bermalam di gua tersebut. Fantobakon namun tertutuplah gua tersebut bisa khotin dengan batu besar yang mereka tidak mampu menggesernya maka masing-masing kemudian tawasul kepada Allah dengan amal soleh yang telah dia lakukan. Yang satu tawasul kepada Allah dengan baktinya kepada orang tuanya. Yang kedua tawasulnya dengan iffah. Dengan dia menjaga diri, menjaga kehormatan ee, eh, dari perbuatan zina. Dan iffah yang dia miliki adalah iffah yang sempurna. Karena iffah yang luar biasa. E, selangkah lagi dia melakukan maksiat, maksiat di depan mata, demikian mudah ya, baginya dan dia tinggalkan. Maka dipuji oleh Syekh Thaymin dengan sebutan ini ifah yang tamah, ifah yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah karena dia memenuhi apa yang jadi hak ajir, hak pekerjaannya. Masing-masing dari mereka mengatakan, Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karenamu, maka hilangkanlah dari kami keadaan musibah kami ini maka geserlah batu. Makin ada tawasul kepada Allah dengan amal saleh. Yang kelima, tawasul kepada Allah dengan menyebutkan keadaannya. Tawasul kepada Allah dalam doa dengan menyebutkan keadaannya. Artinya orang yang berdoa tersebut tawasul kepada Allah dengan menyebutkan keadaan dirinya. Wa mahum alaihi minal hajah. Dan hajat yang menjadi kebutuhannya. Dalilnya dan contohnya ya, doanya Musa alaih salatu wassalam. Ya, Musa berdoa, Rabbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakirun. Ya Allah, sesungguhnya aku fakir dengan kebaikan, dengan segala kebaikan yang engkau turunkan. Dah begitu saja. Dan namun doa eh, doa dengan model yang ini, model nomor eh, lima ini, ini yang dicontohkan oleh Al-Quran itu kalimat doanya tidak disebutkan. Maka ya Allah turunkanlah kebaikan kepada aku. Tidak ada di sini. Cuma sekedar cerita. Ya Allah, aku sangat mengharapkan kebaikan-kebaikanmu. Titik, gitu aja. Ya, itu maknanya. Oleh karena itu ya Allah turunkanlah dan berkalah aku kebaikan-kebaikanmu. Maka Musa tawasul kepada Allah dalam doanya dengan menyebutkan keadaannya. Supaya Allah menunjukkan kebaikan kepadanya. Dan mirip dengan hal tersebut. kurbu min dalika. Mirip dengan hal ini adalah ucapan Zakaria alaih salatu wassalam. Ya Allah sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan rambut kepalaku telah menyala. Ya, yaitu dengan uban walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Dan ya Allah, aku belum pernah ya, kecewa ketika aku berdoa kepadamu. Ya, aku belum pernah syakia, aku belum pernah celaka, yaitu aku belum pernah kecewa. Bidu'aika ketika aku berdoa memohon kepadamu. Ya, maka uh, Zakaria menyebutkan keadaannya untuk kemudian minta momongan, minta uh, meminta keturunan, ya, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadi anwa'un tawasuli maka ini adalah macam-macam tawasul yang semuanya boleh. Karena adalah sebab-sebab yang benar untuk mendapatkan maksud dengan bertawasul. Dan di antara tawasul dengan keadaan adalah doanya Ayub alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, Ayub cuma berdoa ketika beliau sakit, ya Allah, ini masan ya duru. Ya Allah, aku susah. Ini masan ya duru, ya Allah aku susah. Dan kau adalah tet yang maha penyayang. Dan gitu aja doanya. Kemudian tidak ada kalimat ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah hilangkanlah kesusahanku. Cuma berdoa, ya Allah aku susah ya Allah. Gitu saja kalimatnya. Ini masanya duru. Aku tertimpa kesusahan. Aku ter, aku tertimpa derita. Dan kau ya Allah adalah engkau adalah zat yang maha penyayang. Ada, nggak ada kalimat. Nah, ya Allah hilangkanlah kesusahanku. Ya, kemudian macam yang e, keenam yang terakhir tawasul kepada Allah dengan minta doa orang yang soleh yang diharapkan terkabulnya doa. Ya, dalilnya karena para sahabat meminta pada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah untuk mereka. Ya, dan baik ini ada doa umum ataupun doa khusus. Doa umum contohnya dalam Sahih dan saya Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang yang masuk ke masjid pada hari Jumat ketika itu Nabi sedang khutbah. Dan dia berkata dari pintu. Ya, setelah masuk pintu dia berkata dari jarak jauh. Wahai Rasulullah, halakatil amwal. Ya, harta pada mati. Amwal dalam ya perlu diketahui uh, yang dimaksud dengan amwal di sini binatang ternak. Ya, dimaksud dengan amwal di sini binatang ternak. Karena hal yang menentukan orang itu kaya dan tidak di masa silam, di masa Nabi, itu binatang ternak. Semakin banyak binatang ternaknya berarti semakin kaya. Eh, oleh karena itu, karena itulah bentuk harta yang paling mendominasi untuk uh, untuk kemudian untuk tolak ukur kekayaan, maka seringkali disebut mal dan maksudnya binatang ternak. Demikian juga seringkali to'am itu maknanya gandum. Karena dia adalah makanan yang paling favorit, paling wah. Ya. Maka disebut to'am makanan dan yang dimaksudkan adalah gandum. Maka banyak binatang ternak mati. Wang kota at subul Dan ya, jalan itu terputus. Kenapa? Karena binatangnya tidak bisa dipakai. Ya, binatangnya kelaparan, kehausan, ya ontanya kehausan. Nah, yang dimaksud dengan subul di sini, jalan di sini artinya binatang tunggangan. Hewan tunggangan. Hewan tunggangan yang nggak bisa pakai, maka nggak bisa safar. <coughs> makanya Allah, eh, maka wahai Rasul, doalah minta pada Allah agar Allah menurunkan hujan pada kami. Maka Nabi mengangkat dua tangannya, dan mengatakan Allahumma aghithna ya Allah turkal hujan pada kami sebanyak tiga kali maka tidaklah Nabi turun dari mimbar kecuali hujan itu menetes dari jenggot Nabi dan hujan terus menerus usbuan kamilan selama satu pekan sempurna ya, selama tujuh hari tujuh malam habis itu hujan terus dari hari Jumat sampai Jumat berikutnya ya, itu pagi siang sore malam hujan terus maka di Jumat berikutnya datanglah orang itu atau orang yang lain dan Nabi juga dalam keadaan berkhutbah. Lantas dia masuk masjid, kemudian dari pintu, kemudian ngomong, Wahai Rasulullah, ya, rokal al-ma'u. Ya, maka air menenggelamkan. Ya, bayangkan, pagi siang sore malam hujan, pagi siang sore malam hujan. Ya, tujuh hari tujuh malam. Ya. Coba Jogja dikirim kayak gitu. Nah, itu dah bubar semua ya. Tujuh hari tujuh malam. Nah, Madinah pernah ya, hujan tujuh hari tujuh malam. dari Jumat sampai Jumat. Dari Jumat siang sampai Jumat siang. uh, <clears throat> ya, maka wa tahadamal bina bangunan-bangunan roboh. Bangunan-bangunan roboh karena air hujan. Maka ya Allah, eh, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turun hujan, tahan hujan ini dari kami. Maka Nabi mengangkat dua tangannya kemudian berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kota Madinah. La alaina jan ya Allah janganlah kau turunkan hujan di kota Madinah. Ya. Maka tidaklah Nabi berisyarat kepada salah satu sisi langit kecuali hilanglah mendung darinya. Infarojats terbukalah e, sisi langit tersebut karena mendungnya hilang. Maka Nabi bersaat sana, mendungnya hilang. Sana kemudian mendungnya hilang. Sana kemudian mendungnya hilang. Ya. Sehingga selesai sholat Jumat, hatta an nasu, sehingga keluarlah manusia bubar setelah selesai sholat Jumat, yamsuna fisyamsi. Berjalan dalam keadaan matahari terik. Ya. Ya, padahal berangkat dalam keadaan matahari tidak eh, uh, kelihatan bahkan seminggu nggak lihat matahari. Uh, maka ini dalil <clears throat> minta doa, doanya doa umum. Kemudian wahuna kaidatu waqai' sejumlah terdapat sejumlah kasus sahabat minta pada Nabi saw alaihi <clears throat> agar Nabi berdoa untuk mereka secara khusus. Di antaranya adalah Nabi menyebutkan di tengah-tengah umatnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Mereka adalah orang yang tidak minta dirukyah, tidak minta dikai, tidak punya tatoyur, anggapan-anggapan sial, dan tawakal pada Rabbnya. Maka berdirilah Ukasa ibn Mihsan dan mengatakan, Wa Rasulullah, doalah pada Allah agar Allah jadikan aku termasuk 70 ribu tersebut. Maka Nabi mengatakan, antaminhum. Dalam riat yang lain, Eh, Allah maja'alhu minhu. <clears throat> kalau, kalau ini tidak begitu jelas sisi doanya. Nah, bahkan langsung diputuskan anta minhum. Lebih gamblang pakai red yang lain. Eh, yang setelah permintaan ini Nabi kemudian berdoa. Fahad maka ini juga Aidan juga e, termasuk tawasul yang boleh yaitu seorang minta kepada orang lain yang diharapkan terkabulnya doanya agar Allah, eh, dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya. Ila akan tetapi Allah diambari yang sepatutnya hendaklah si peminta ini menginginkan dengan hal tersebut memberikan manfaat untuk dirinya dan saudaranya yaitu orang yang dimintai doa. Sehingga permohonan ini, permintaan ini tidak murni untuk kepentingan dia semata. Namun niatkan juga untuk beliau. Yang kita mintai doa. Kenapa? Karena jika dia mendoakan kita, malaikat akan mengatakan ya, dan berdoa, amin walaka bimithlin. Maka niatkan, niatkan juga pasangkan niat, bahasanya kita berharap agar orang yang kita mintai doa ini didoakan oleh malaikat. Dengan sebab permintaan kita. Sehingga permintaan ini tidak murni semata-mata untuk kepentingan kita. Karena jika Anda berniat menginginkan memberikan manfaat pada saudara Anda, yaitu orang yang kita minta doa, dan manfaat untuk diri Anda, maka ini fihada dalam hal ini terdapat berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena seorang itu jika mendoakan saudaranya, ya, fidharil ghaib tanpa diketahui oleh saudaranya, malaikat mengatakan amin walaka bimithlin bahwa kadalika yakunu minal muhsinin. Ya, maka dia pun demikian termasuk orang yang berbuat baik dengan doa ini. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan kita minta doa kepada uh, beliau, kita berbuat baik kepada beliau. Ya. Nah, ini ini kata kata saya menurut pasang niat semacam ini adalah Allah bagi yang sepatutnya. Kenapa yang sepatutnya? Khujan anil khilaf. Khujan anil khilaf. Kalau orang itu minta didoakan oleh orang yang salah yang kita yakini doanya makbul semata-mata untuk kepentingan kita, maka ini diperselisihkan. Boleh apakah tidak? Ibnu Taimiyah melarangnya. Ya, tidak boleh. Itu ngemis yang haram itu ngemis yang haram. Kalau minta doa kepada orang soleh, semata-mata untuk kepentingan kita. Kita nggak ingat kepentingan beliau. Ya, kita nggak ingat kepentingan manfaat untuk orang yang kita mintai. Kita cuma kita cuma ee, eh, mengedepankan ego kita. Kita butuh masalah ini. Ya. Kita ingin cepat kabul, maka kita minta. Nah, nah kalau yatamahot tadi ada ada yatamahhab as-su'al li nafsi khassah. Ini menurut Ibnu Taimiyah ini adalah al-mas'alah al-madhmumah, ngemis yang haram. Nah, supaya uh, karena minta doa kepada orang lain untuk kepentingan pribadi, menurut Ibnu Taimiyah itu boleh manakala dengan niat naf'ul khair. Memberikan manfaat untuk orang yang kita mintai doa. Agar beliau didoakan oleh malaikat. Nah, itu yang boleh. Ya, maka dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, nah, Allah yang bagi sepatutnya pasang niat untuk itu. Meskipun bisa kita katakan jumhur ulama tidak demikian. Tidak se sependapat dengan Ibn Ya, boleh saja seperti itu. Namun hujan anil khilaf, maka sepatutnya pasang niat ketika kita minta kita minta didoakan oleh orang lain tidak hanya semata-mata ingat kepentingan kita namun juga berharap ini jadi sebab manfaat untuk beliau. Kemudian macam yang kedua tawasul yang tidak benar yaitu tawasul seorang kepada Allah dengan sesuatu yang sebenarnya bukan wasilah. Artinya bima dengan sesuatu yang tidaklah valid dalam syariat kalau itu wasilah terkabulnya doa. Karena tawasul dengan hal ini berarti sia-sia, batil sia-sia, dan menyelisih satu hal yang logis dan menyelisih dalil. Di antaranya adalah tawasul seseorang kepada Allah Bidu'a imayitin dengan doanya mayit. Yatlubu min hadal mayit minta kepada si mayit agar si mayit ini berdoa kepada Allah untuknya. Di anahata karena ini bukanlah wasilah yang syariah sahihah. Bahkan adalah kebodohan. Seorang itu minta kepada mayit agar dia mayit berdoa kepada Allah untuk kepentingannya. Ya, kenapa ini menyelisih dalil? Karena mayit jika telah mati, maka putuslah kesempatannya untuk beramal, kemampuannya untuk beramal. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Walau ini tidak mungkin bagi seorang untuk mendoakan orang lain setelah dia mati sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin uh, dia eh, beliau mendoakan liatin seseorang setelah dia meninggal dunia. Buktinya oleh karena itu para sahabat tidak tawasul kepada Allah dengan minta doa dari Rasulullah yang sudah wafat. Setelah Nabi wafat. Fa'inan nasa karena manusia tatkala uh, mendapatkan al-jadab kemarau di masa Umar yang kemarau tersebut kemarau yang luar biasa. Sampai-sampai dan itu terjadi tahun 18 Hijriah. Ya, terjadi tahun 18 Hijriah. Eh, dan tahun tersebut disebut dengan sebutan Amuromadah. Ya, tahun debu, tahun abu. Karena e, luar biasanya kemarau ketika itu. Kal maka Umar mengatakan, Ya Allah, sunya kami dulu tawasul kepadamu dengan nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka kami tawasul kepadamu dengan doa paman nabimu. Dengan doa paman nabi kami, tolong Ya Allah, turutkanlah hujan kepada kami. Lantas Al-Abbas al anhu berdiri berdoa kepada Allah Ta'ala dan kemudian Allah turunkan hujan. Maka seandainya minta doa sama orang yang sudah mati itu boleh dan sarana yang benar niscaya Umar dan para sahabat bersama Umar akan meminta hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.